Contoh patut untuk dipelajari pemahaman beliau, keyakinan beliau yang tentunya bersumber kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sehingga ini akan memberi dampak yang baik. Dan kita akan melihat bahwa Imam Syafi'i rahimahullah akidahnya adalah hasil setelah yang tidak berbeda dengan imam-imam salaf yang lain. Semacam Imam Malik rahimahullah yang merupakan yang merupakan guru beliau dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad yang merupakan teman sejawat beliau dan demikian pula Beliau lahir pada tahun di mana Abu Hanifah meninggal dunia, yaitu, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Maka pada tahun yang sama Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia dan pada tahun pula Al-Imam Syafi'i rahimahullah lahir ke muka bumi. Hal yang mendorong kita untuk lebih mengenal Imam Syafi'i rahimahullah secara lebih dekat terutama dalam perkara akidahnya yaitu dalam Syafi'i rahimahullah. Kemudian hal yang hal yang keempat yang mendorong kita untuk mengenal Imam Syafi'i rahimahullah secara lebih dekat dan juga khususnya masalah akidah beliau untuk menunjukkan chúng ta nói ada beberapa hal yang mendorong dan membuat kita penting untuk mengetahui dan membaca menghabiskan banyak waktu karena beliau adalah seorang imam besar. Banyak keteladanan-keteladanan yang patut kita acungkan jempol dan kita tiru, kita teladan. Karena kehidupan beliau dipenuhi dengan sekian banyak kebaikan. Mulai dari lahirnya beliau sampai beliau akan meninggal. Banyak hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai contoh tauladan di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, dan hal-hal yang lain Ini yang barangkali tidak banyak dikenal oleh kaum muslimin, sehingga mereka bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, tetapi pola hidup mereka, cara berpikir mereka kita akan mengutipkan sebagian akidah-akidah yang penting yang merupakan akidah lima Asy-Syafi'i namun diselisihi oleh orang-orang yang bermadzhab Asy-Syafi'i khususnya yang ada di negeri kita ini yaitu di Indonesia. Sehingga dengannya kita bisa mengajak kaum muslimin Indonesia yang belum mengerti tentang Imam Syafi'i dan akidahnya untuk mereka mengikuti akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bersumber kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pembahasan saya ini saya akan mengukirkan dari dua kitab. Kitab yang pertama yaitu Risalah Tuah يعني ولد طلع الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل رضي الله تعالى Imam Syafi'i rahimahullah karya Abdul Khalid bin Muhammad Al-Imam Al-Bukhari Hafizahullah Nah kita hanya akan mengutip dari dua buku ini hal-hal yang bisa kita sebutkan di dalam menurunkan dari keturunan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudaranya Al Muttalib yang menurunkan dari keturunan sampai kepada Imam Syafi'i. Jadi kakeknya yang kesekian yang Jadi ada Abdul Manaf. Dia punya anak, di antara anaknya ada Hashim dan Al-Muqallid. Hashim punya anak bernama Abdul Muqallid. Abdul Muqallid punya anak bernama Abdullah. Abdullah punya anak yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara Hashim dari bapaknya, saudara al-Muttalib. Ya. Jadi keduanya adalah saudara. Muttalib dan Hashim. Nah, Al-Muttalib garis keturunannya dia punya anak bernama Hashim, Hashim punya anak bernama Abu Yazid, Abu Yazid punya anak bernama Mubin, uh, eh, Sa'id uh, bernama Mubin, Mubin punya anak bernama Sa'id, Sa'id punya anak bernama Syafi, Syafi punya anak bernama Uthman, sampai pada uh, Utsman punya anak Al-Abbas, Al-Abbas punya anak bernama Idris, Idris punya anak bernama Muhammad yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Al-Imam Syafi'i jauh di bawah. Tapi mereka Wahab bin Rahimah wa Allah. Kemudian Al-Imam Asyafi'i Rahimahullah ini dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Bapak beliau adalah seorang Quraisy, sedangkan ibunya adalah seorang Hasdiyah yang berasal sampai dia karena keterbatasan dalam sebagian riwayat disebutkan dia menyebutkan ilmu di atas kulit kulit yang terpisah dari binatang yang isinya telah dijual. Sebagian menyebutkan bahwa beliau menulis pada tulang, pada tulang-tulang -tulang dan semua ini tidak mencegah Imam Syafi'i rahimahullah untuk mempelajari ini. Kemudian beliau juga seorang yang sangat perhatian dan sejak kecilnya kepada para. يذكر القول لبيه رحمه الله ketika rihlah ke kota Madinah berulang kali dia tinggal di perkampungan mereka, berada di perkampungan mereka dalam waktu yang cukup panjang, sehingga dia bisa mempunyai bahasa yang baik, lisan yang awal, khotib. Maka suatu ketika beliau rahimahullah ketika bertemu dengan seorang ulama yang ada di kota Makkah yaitu Muslim bin Khalid al-Jindi rahimahullah ya. dia dimotivasi oleh gurunya ini untuk datang kepada Imam Malik dan mempelajari fikih. Ketika gurunya mengetahui bahwa Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang yang fasih di dalam berbahasa Arab, punya bahasa yang luar biasa. Ketika bertemu Muslim bin Khalid tertinggi bertanya kepada Ayah Fata min aina Anda? Wahai anak muda dari mana engkau? Dari mana asal? Alimah imam Syafi'i menjawab, saya dari ahli Mekah. Dan min kabilah qabilatin anta? Dari kabilah mana? Dia menjawab min dia maka gurunya mengatakan bagus bagus ini bagus lakukan syaraf Allah di dunia wal akhirat Allah telah mulia pikiran bagi Imam Syafi'i rahimahullah dan terngiang-ngiang oleh oleh beliau. Sampai akhirnya dia setelah makan di dalam keilmuan bahasa Arab, dia mempelajari fikih dari gurunya ini Ibn Khalid Zinji sampai kemudian dia berangkat ke kota Madinah untuk menemui Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika dia ke kota Madinah menemui Al-Imam Malik dia menemui Imam Syafi'i rahimahullah menemui e, gubernur kota Mekah untuk mendapatkan rekomendasi. Ya. Jadi Imam Syafi'i meminta untuk dituliskan sebuah surat kepada wali kota Madinah, gubernur kota Madinah untuk disampaikan kepada Al Imam Malik rahimahullah supaya dia bisa belajar di Al-Imam Malik rahimahullah yang dikenal pada masa itu sebagai Imam Al-Muslimin. Dan Al-Imam Malik rahimahullah adalah seorang yang mempunyai haya kewibawaan, sampai para penguasa bisa segar kepada beliau. Sehingga tidak sembarang orang bisa menemuinya dan duduk di masjidnya. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika menemui Imam Malik Beliau datang bersama gubernur kota Madinah, membawa surat dari gubernur kota Madinah. Tatkala surat itu disampaikan kepada Imam Malik, isi daripada surat itu adalah untuk menerima Imam Syafi'i rahimahullah sebagai muridnya mengambil titik hadis dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik menyatakan subhanallah هل يحفظ علم رسول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسائل؟ Apakah ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diambil melalui perantara-perantara? Maka gubernur kota Madinah itu sangat tegas kepada Imam Malik dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Maka Al Imam Syafi'i rahimahullah yang kemudian langsung berbicara kepada Imam Malik memperkenalkan dirinya. Tatkala Imam Malik rahimahullah mendengar ucapan Imam Syafi'i, dia tahu dia akan ada pada Imam Syafi'i dan dia mengerti tentang uh, eh, kefasihan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Malik melihat bahwa Al-Imam Syafi'i ini adalah seorang yang mempunyai semangat dan antusias bakat untuk ilmu. Al-Imam Syafi'i اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن Muhammad, ittaqillah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Takwalah usianya 13 tahun sampai usianya 29 tahun. Maka Imam Syafi'i rahimahullah telah mengambil semua ilmu Al-Imam Malik kecuali hanya sedikit. Hampir bisa dikatakan keseluruhan. Nah, demikian Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar dari Al-Imam Malik selama 16 Malik rahimahullah, Imam dari Hijrah. Nah, Imam Syafi'i mazhab al-asyairah tetapi justru akidah beliau adalah akidah salaf di sini kita akan sebutkan bagaimana terapkan al-imam syafi'i rahimahullah di dalam bab al-aqidah khususnya al-asma wa sifat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menukilkan di dalam Imam Juyush Al-Islamiyah pada halaman yang ke-165 pada cetakan masa Rus beliau berkata berkata Abu Rahman yakni Ibnu bin Hatim Ar-Razi hadatsana Yunus bin Abdul A'la qala sami'tu Muhammad bin Sifatillah ta'ala wa ma yu'min bihi. Beliau ditanya mengenai sifat-sifat Allah dan apa yang beliau iman tentangnya. Faqal maka berkata iman Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Ja'a biha kitabuhu من خلق الله kitabnya yang mulia Al-Quran Al-Karim dan nabinya telah memberitakan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kepada umatnya tidak boleh seorang pun dari makhluk Allah yang tegar atasnya ujian untuk menolak sifat-sifat tersebut karena Al-Quran Al-Karim telah turun menjelaskannya dan telah sahih dari, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan-ucapan beliau tentangnya menurut apa yang Setelah datangnya hujjah kepadanya, tegaknya hujjah kepadanya, maka dia adalah seorang yang kafir. Ya, dikafirkan oleh Imam Syafi'i, orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah setelah tegak atasnya hujjah. Fa'amma adapun kalau dia menerima hujjah tersebut uh, kemudian kata beliau adapun sebelum tegaknya hujjah kalau dia menyelisihi hal tersebut, maka dia diberi uzur dengan kejahilannya. Karena perkara hal itu tidak bisa diketahui dengan akal, tidak bisa dilihat dengan logika, tidak pula dapat dengan hati, dengan penangkapan hati. Dan kita tidak akan mengkafirkan seseorang dengan kejahilannya, kecuali apabila telah sampai kepadanya berita tentang nama menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dan kita meniadakan daripadanya penyerupaan dengan makhluk sebagaimana Allah telah meniadakan penyerupaan dengan makhluk dari dirinya. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami' al-basir." Tidak ada tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha Mendengar lagi Maha jadi jelaskan masalah kalimat Imam Syafi'i dalam masalah asma sifat, beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan sesuai yang diberitakan oleh Allah mengenai dirinya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilupakannya dengan makhluk. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemuliaan Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, secara lebih lanjut diterangkan oleh Imam Syafi'i Allah sebagaimana disebutkan di dalam Tabaqat Hanabila ya, pada jilid yang kedua halaman 268 sampai 269 dikatakan rawahu ya'la bi sanadihi ila Imam Syafi'i rahimahullah annahu Aku Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanadnya kepada Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata Lillahi tabaraka النبي صلى الله عليه وسلم أمته أبانا أنه سميع بصير وأن له يديه بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang datang dijelaskan oleh kitabnya yang suci diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat dan bahwasanya Allah itu mempunyai dua tangan melalui firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan maka kedua tangan Allah itu terbentang Al-Maidah ayat yang 64 wa anna lahu yamina dan Allah itu punya tangan kanan melalui ucapannya firman Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi wa qadru jami'a mulia dan maha tinggi dari apa yang mereka butuhkan. Ya, pada ayat ini Allah menetapkan adanya tangan kanan bagi Allah Azza wa Jalla. Al-Sumar ayat 67. Wa anna lahu wajhan. Kata Imam Syafi'i, Allah itu punya wajah. Sebagaimana firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Al-Qasas ayat yang 88. Demikian pula firman-Nya, wa yaqwa wa rabbika dzul jalali wal Ya, enggak. Kalau kerja, kamu itu kalah. sifat mereka istilahkan dengan sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani. Ya. Sifat-sifat yang berupa makna kata mereka. Itu pun sungguhnya mereka maksudkan bahwa maknanya berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh ahli sunnah wal jamaah. al syairah menyerahkan makna sifat-sifat tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia akan sifat, ada mengenai maknanya, kita serahkan urusannya kepada Allah, kita tidak tahu. Padahal mengenai makna dari sifat-sifat Allah Azza wa tentunya adalah perkara yang maklum. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ketika berbicara mengenai al-istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal majhul. Ya. Bahwasanya jiwa itu perkara yang ma'lum. Apa yang ma'lum? Maknanya pengertian yaitu al-umur wal irtifa' ya artinya adalah tinggi wal kayfu majhul. Sedangkan bagaimana istiwanya Allah itulah yang majhul. Nah, jadi mereka ini di samping membatasi nama-nama dan sifat Allah pada nama-nama ataupun sifat-sifat tertentu bahkan mereka juga menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga apa yang mereka tetapkan itu tidaklah mereka ketahui maknanya ini adalah pendapat batil yang batil di atas batil ya. karena makna-makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah makna yang makruh, makruh tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya dan dikabarkan kepada Rasulnya, disampaikan kepada makhluknya ucapan-ucapan yang tidak dimengerti maknanya. Nah, sehingga mazhab at taqwid yaitu menyerahkan makna kepada Allah Azza wa merupakan mazhab yang batil dan termasuk mazhab yang sangat sesat dari mazhab-mazhab ahli bidah di dalam masalah asma sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kawan Fiddin rahimahni yang rahimahumullah. Ini di dalam bab al-asma wa sifat. Jadi mereka berbeda dengan sifat yang datang di dalam Alkitab Sunnah ini dan mereka mereka ini gampang sekali membatasnya. Oleh karena itu, Imam Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak bermasalah dengan mazhab mereka, tetapi bermasalah dengan mazhab Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Pertama, kalau mereka mengatakan bahwa yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah makhluk sehingga Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kita menyatakan bahwa Sifat-sifat yang kalian tetapkan yang ada tujuh sifat atau tiga belas sifat atau dua puluh sifat semuanya juga ada pada makhluk. Sifat kudrah ada pada makhluk. Ya. Sifat mendengar ada pada makhluk, melihat ada pada makhluk, ilmu ada pada makhluk, sifat kehidupan ada pada makhluk. Kenapa kalian Kalau seandainya itu adalah sifat-sifat makhluk sehingga kalian menolaknya, maka al-makruh ya, semestinya kalian juga menolak itu sifat tadi. Karena juga sebenarnya oleh oleh siapa? Oleh makhluk. Kalau mereka menyatakan tidak untuk tujuh sifat ini, ini sifat yang khusus bagi Allah, meskipun makhluk mempunyai sifat itu tapi tidak serupa dengan sifat Allah, maka jawaban kita sama sifat-sifat yang lain itu juga demikian. Ya. Sifat-sifat lain yang kalian tolak juga demikian sama. Seperti sifat yang berikut ini kita nyatakan Allah mempunyai sifat-sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan Allah. Sebagaimana makhluk mempunyai sifat-sifat itu sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa Sami'ul Basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, mendengarnya Allah, melihatnya Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Mendengar dan melihat makhluk sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk. Maka orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, kelompok yang ekstrim di dalam bab penolakan sifat atau yang banji seperti al-syairah, al dan yang semacamnya asal pemikiran mereka yang membuat mereka menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah itu sebagian atau seluruhnya adalah pemikiran yang salah ini pemikiran yang sesat ini yaitu mereka menyerupakan dahulu sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk, kemudian mereka menolaknya. Sementara ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Kita menetapkannya, kita menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Nah, sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maka Sunnah menetapkan kemudian mensucikannya dari penyerupaan dengan makhluk. Sebab tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan isbatun bi ghairi tamthil wa tanzihun bi ghairi tamthil. Ya, Ahlus Sunnah itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dan mensucikannya tanpa menolak. Kalau mereka ahli bidah, ya, mereka melakukan tafsirun, tafsirun, summa, tafsir. Ya. Mereka menyerupakan dulu kemudian mereka menolaknya. Nah, dan penolakan itu mereka istilahkan dengan tanzih dalam rangka mensucikan. Maka untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya, mereka menolak nama-nama dan sifat itu. Makanya Abu Sunnah menyatakan ikbar bigoiri tanti, watanti bigoiri tanti. Nah, menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa menolak. Ini mengenai al-asma wa mengenai al-asma wa sifat, madrasah al-asma Syafi'i dalam akidah al-asma wa sifat adalah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Maka siapa saja apabila ada yang memunculkan dari al wa Syafi'i rahimahullah bahwa dia ya, bermakna dengan mazhab asy'ari yakni mengambil sebagian sifat menolak sifat yang lainnya maka ucapan itu adalah ucapan dusta atas al-Imam Syafi'i that